menjadikan pertemuan kita pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di dalam al-jannah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia di atas iman dan di atas saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua hamba yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا. Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Lalu kemudian malaikat ini bertanya kepada hamba Allah tersebut, "Aina turid?" Hendak kemana engkau? Maka dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku yang ada di kampung ini. Lalu malaikat tersebut bertanya, "Hallaka min ni'matin tarubbuha 'alaih?" Apakah ada satu kenikmatan tertentu yang engkau inginkan dari saudaramu itu? Maka ia menjawab, "La ghaira anni ahbabtuhu fillah 'azza wa Tidak sama sekali, melainkan aku mencintainya karena Allah Maka malaikat tersebut mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." وإن الله عز وجل أخبرني بأنه أحبك كما أحببته فيه Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah yang diutus kepadamu. Dan Allah mengabarkan kepadaku bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling cinta mencintai karena Allah di atas iman dan takwa Allah azza wa jalla kecintaan yang dibangun di atas saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran karena sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki iman dan yang senantiasa beramal saleh dan saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Asr yang masyhur maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis-majlis yang penuh dengan kemuliaan. Di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah, mendengarkan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang datang dari berbagai arah. Fitnah zahirah, fitnah batinah. Fitnah dunia, fitnah penyimpangan. Fitnah syahwat, syubuhat. Maka apabila kita tidak menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka demikian mudahnya seorang terjatuh ke dalam fitnah itu. Dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة Bagaimana kalian di saat fitnah menimpa kalian? Fitnah penyimpangan, fitnah kesesatan. Orang-orang tua menjadi pikun di atas fitnah ini. Sementara anak-anak kecil mereka tumbuh dewasa. dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam fitnah itu. Kemudian manusia mereka menjadikan fitnah itu sebagai sunnah. Sehingga suatu saat tatkala fitnah itu hendak dihilangkan dan dirubah. Maka mereka mengatakan telah dirubah sunnah. Hidayah dianggap sebagai kesesatan, kesesatan dianggap sebagai hidayah. Penyimpangan dianggap sebagai petunjuk, petunjuk dianggap sebagai penyimpangan. Maka Abdullah bin Mas'ud ditanya, kapan hal yang demikian itu terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Iza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an apabila semakin banyak di antara kalian yang hanya bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Bisanya hanya membaca. Tapi tidak memahami. Tidak mengamalkan tidak mengetahui kandungan yang terdapat di dalamnya dan tidak mengaplikasikan dalam kehidupannya. Sementara para fukaha, orang-orang yang memahami agama semakin sedikit. Para ulama telah meninggalkan umat itu. Dan semakin banyak penguasa-penguasa di antara kalian. Namun semakin sedikit orang-orang yang memiliki sifat amanah dan di saat itu manusia mereka beramal dengan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Mereka beramal akhirah bukan untuk akhirah namun untuk mendapatkan bahagian dari dunia yang fana ini. Itu fitnah. Ketika muncul fitnah dan penyimpangan tersebut maka tidak ada solusi yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah kecuali apabila kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala belajar menuntut ilmu apa yang kita mampu untuk kita pelajari kita gali bersemangat dalam menuntut ilmu sebab menuntut ilmu merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat Hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju al-jannah maka untuk itulah pertemuan-pertemuan kita insyaallah taala selama dua hari dimulai dari esok hari insyaallah taala kita bertemu dengan tujuan ini menggali sebahagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab menuntut ilmu bahagian dari jihad berjihad fi sabilillah Allah Subhanahu wa taala membagi kaum muslimin dalam berjihad di antara mereka ada yang maju ke medan pertempuran dan di antara mereka ada yang tinggal untuk at tafaqquhu fid din mendalami agama Allah Subhanahu wa taala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Alangkah baiknya jika ada sekelompok dari mereka yang tetap tinggal. Mereka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan man za'ama anna talab al-ilmi laysa bijihad faqad naqasa ra'yuhu wa aqluhu Barang siapa yang menyangka bahwa menuntut ilmu bukan bahagian dari berjihad fisabilillah maka sungguh telah kurang pendapatnya dan kurang akalnya. Maka oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk mengisi waktu-waktu kita dalam talabul ilm menghadiri majalisul ilm menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya dibahas ilmu yang bermanfaat dari kitabullah dan sunnah. Lalu kemudian kita menyebarkan apa yang kita mampu, yang kita miliki dari ilmu. Maka inilah amalan yang terbaik yang diamalkan oleh kaum muslimin pada kondisi-kondisi di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.